بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih banyak kepada hadirin hadirat semua teman-teman yang hadir di kesempatan ini kesempatan yang sangat-sangat berharga dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena majlis ini adalah majlis Quran. Sebelumnya kita mulai uh, program ini kita menghadiahkan pahala majlis ini kepada Imam Zainul Abidin Imam Sajjad Ali ibn al-Husain alaihi salatu wassalam. Kalau kita mau uh, berbicara dengan satu sifat dari Imam Zainul Abidin sebagai contoh baik, sebagai uswah untuk kehidupan kita, kita bisa apa uh, berbicara tentang gelar dan sifat beliau sebagai Zainul Abidin. Penghiasan untuk semua orang abid, semua orang yang ibadah. Penghiasan mereka adalah Imam Zainul Abidin. Dan salah satu sifat beliau adalah sajad. Sujud beliau panjang sekali. Kalau kita salat, kalau kita ibadah, sujud. Dan ada di sebagian riwayat sujud hamba di hadapan Tuhannya adalah paling dekat apa perbuatan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka hambanya melihat hambanya yang sujud. Itulah ada di riwayat. Semoga insya Allah kita senantiasa berjalan di jalan Ahlul Bait, jalan Imam Zainul Abidin alaihi salatu wassalam. Kita mulai majlis ini dengan doa untuk kesehatan Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala farjahu syarif bersama-sama insyaAllah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Infitar. Dan sudah selesai surat Al-Infitar itu. Dan sebagian hal yang kita sudah berbicara tentang hal-hal tersebut. Eh, sekarang mau membahas tentang dua masalah yang mungkin ada pertanyaan di pikiran kita tentang surat Al-Infitar itu. Dan saya sebelumnya mohon maaf karena eh, minggu yang lalu saya berada di keluar apa kota dan tidak ada kes, uh, apa tempatnya tempat yang bagus untuk kelas dan majlis Quran. Karena itu ada uh, seorang yang eh, ada beberapa orang yang masuk di kamar dan tidak bisa saya dengan baik berbicara untuk ikhwan dan tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Karena itu kalau ada pertanyaan dan persoalan tentang masalah uh, apa minggu yang lalu tentang tafsir itu terjemahan itu insyaallah nanti di majlis ini kita insyaallah akan membahas dan akan insyaallah berdiskusi tentang persoalan-persoalan ikhwan akhwat insyaallah tentang surat al-infitar ada beberapa hal yang kita sudah berbicara tentang sebahagian itu. Ada satu masalah. Di ayat terakhir, surat Al-Infitar, kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Hari itu maksudnya hari apa? Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin." Berarti masalah itu tentang yaumuddin, hari pembalasan, hari akhirat. Hari akhirat Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan untuk kita. Hari itu apa? Di ayat terakhir surat Al-Infitar Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan dengan satu sifat. Banyak sifat untuk hari akhirat. Kalau kita mau berbicara tentang nama-nama hari akhirat. Hari akhirat itu yaumut aghabun. Yaumul hisab. Banyak apa nama untuk hari pembalasan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah berbicara tentang satu sifat. Hari itu adalah la tamliku nafsun li nafsin syai'a. La tamliku maksudnya tidak memiliki seorang untuk orang lain sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mampu seorang yang kerja, yang memberi apa keuntungan untuk orang-orang lain dengan sesuatu, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Wal amru kenapa? Dalilnya di sini wal amru yauma idzin lillah. Karena semua sesuatu, semua urusan dimiliki siapa? Dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yauma idzin semua urusan bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ada dua masalah. Masalah pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala urusannya hari akhirat saja atau di dunia juga ada? Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal amru semua urusan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala." bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dunia juga semua urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di antara kita mengatakan orang itu memiliki misalnya rumah, memiliki misalnya kereta, mobil. Apakah kepemilikannya hakiki atau secara kredit. Kredit. Bukan hakiki. Hakikinya adalah milik Allah subhanahu wa Kenapa? Karena seorang yang wafat, seorang yang wafat, mereka mengatakan kepada orang itu jenazah itu. Oh, ini itulah jenazah. Jenazah siapa? Berarti orang itu mati. Apakah hartanya juga dikuburkan sama orang itu? Tidak. Pada waktu yang seorang wafat, seorang mati, hartanya akan disampaikan kepada warisnya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya. Itulah akibatnya harta kita, rumah kita, karena semuanya dimiliki kita, tapi secara kredit, bukan secara hakiki. Di dunia kita lalai tentang masalah itu. Lengah masalah itu. Tetapi di akhirat, di hari kiamat, kita tidak memiliki sesuatu. Tidak memiliki. Sama sekali. Pada hari itu dijelaskan untuk kita masalah itu. Masalah kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. 100% untuk kita. Dijelaskan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini. Wal amru yawma idzin lillah. Karena tidak ada siapapun yang ragu tentang kepemilikan tersebut. Pada hari akhirat. Tapi di dunia semua manusia langit lenga lalai di akhirat semua mereka pintar semua mereka melihat dengan mata hati mata tubuh ke kepemilikan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala milik Allah subhanahu wa ta'ala itulah masalah pertama ada di sebahagian riwayat tentang masalah itu misalnya salah satu riwayat dari Jabir an Abi Ja'far. Abi Ja'far maksudnya ayahnya Imam Ja'far As-Sadiq. Maksudnya Imam Muhammad Baqir. Jabir meriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir. Annahu qal itulah katanya Imam Baqir. Beliau bersabda, Al-amru yawma izin wal yaw kulluhu lillah semua urusan pada hari itu dan hari ini maksudnya dunia kulluhu lillah semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala itulah, itulah apa riwayat di salah satu riwayat lain itulah juga dari Jabir Jabir meriwayatkan apa dan bertanya tentang ayat itu kepada Imam Bakir. Imam Bakir menjawab kepada Jabir, Ya Jabir, wahai Jabir, Iza kana yaumul qiyamah badatil hukam. Pada waktu yang apa hari akhirat akan datang. Badatil hukam. Semua, semua raja akan terhancur, akan terhapus. Maksudnya kerajaan mereka akan selesai. Falam yabqa hakimun illallah. Pada waktu itu tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah katanya Imam Muhammad Baqir. Itulah masalah pertama. Masalah kedua yang kita sudah berbicara walaupun waktu kita apa sedikit minggu yang lalu. Masalah syafaat. Ada pertanyaan di sini. Kalau semua urusan pada hari akhirat milik Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita disyafaati ahlul bait. Bagaimana kita disyafaati Rasulullah. Dan orang-orang salih. Karena mereka juga bisa mensyafaati orang-orang lain. Seorang yang syahid, seorang yang bunuh syahid di perang, di medan perang, untuk Islam. Untuk hantam kufur, hantam syirik. Ada di sebagian riwayat mereka juga memiliki tingkatnya syafaat. Apa kedudukannya syafaat. Bisa mereka mensyafaati orang-orang lain. Bagaimana masalah itu padahal kita membaca Wal amru yauma idin lillah. Jawabannya jelas. Semua syafaat kita sudah berbicara. Semua syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tambah izin tidak ada syafaat. Kita membaca di surat uh, Al-Baqarah ayat 200 apa 54 250 4 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ayat ini menjelaskan untuk kita tidak ada syafaat hari kiamat sama sekali. Bagaimana tidak ada syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada syafaat. Tidak ada persahabatan tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita suka ahlul bait. Dan mereka juga insya Allah membantu kita. Menolong kita. Mensyafaati kita. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat selanjutnya adalah ayatul kursi. Kita membaca ayatul kursi begini. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Apakah ada siapapun yang mensyafaati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Selain izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Berarti semua syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah masalah kedua. Dan kita sudah berbicara tentang masalah itu. Dan sekarang kita masuk di surat Al-Mutasaf dan beberapa ayat saja eh, lima eh, enam ayat pertama kita insyaallah akan hmm, berbicara tentang beberapa ayat pertama surat Al-Mutaffifin.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 Surat yang diturunkan atas Rasulullah di Mekah atau sebelumnya hijrah. Karena kita sudah menjelaskan itu Makki dan Madani itu ada beberapa pandangan. Salah satu pandangan itu sebelumnya hijrah dan seterusnya hijrah itu Seterusnya hijrah namanya madani. Sebelumnya hijrah namanya makki. Dan di sebahagian riwayat, ayat-ayat pertama maksudnya enam ayat yang kita sekarang tadi membaca ayat-ayat itu sudah diturunkan atas Rasulullah di kota Madinah. Berarti sebelum se, apa selanjutnya hijrah sudah turun. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Mutaffifin Ada di sebagian riwayat, misalnya salah satu riwayat dari Ibn Abbas. Beliau meriwayatkan tentang zaman itu yang sudah terjadi hijrah. Rasulullah pindah ke kota Madinah. Dari kota Madinah keluar dari kota Makkah apa beberapa hari lagi masuk di kota Madinah. Pada waktu yang beliau masuk di kota Madinah, itulah riwayatnya dari Ibn Abbas. Kana ahlul Madinah min akhbathin nas kaila. Berarti tentang takaran tentang masalah ekonomi, tentang masalah apa penjualan pembelian di antara mereka. Men nas. Paling buruk rakyat adalah penduduknya Madinah. Mereka apa eh, orang-orang uh, yang uh, <clears throat> menipu banyak menipu Eh, dan orang-orang yang apa mengurangi dari ya, apa harta mereka yang sudah terjual mereka. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala untuk hukum pertama melarang mereka. Berarti itulah salah satu larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama di antara mereka di antara penduduknya Madinah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat itu, enam ayat. Pada waktu itu, beliau meriwayatkan, Ila an anzal Allah hadihil ayah fa'ahsanul kai. Mereka juga memperbaiki apa semua perjualan dininya atau pembelian dirinya. Memperbaiki. Sudah diperbaiki mereka. Dengan ayat-ayat itu sudah selesai kesulitan tersebut. Ada sebagian keutamaan dan fadilah untuk surat Al-Mutaffifin dan kita dengan cepat mau apa berbicara tentang beberapa manfaat saja. Banyak riwayat. Mungkin saya sudah pernah melihat uh, hampir apa 10 riwayat. Tapi beberapa masalah yang penting untuk manfaatnya surat Al-Mutaffifin adalah seorang yang membaca surat Al-Mutaffifin dalam salat Allah subhanahu wa ta'ala memberi keamanan dari api neraka jahanam untuk hambanya oh, iya, iya. Dan memasukkan hambanya tanpa hisab dalam surga. Itulah salah satu riwayat. Dan eh, saya menjelaskan ya bukan tanpa hisab berarti Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab orang tersebut. Dan hisab yang tenang, hisab yang apa kurang untuk orang tersebut. Ada sebahagian riwayat seorang yang membaca surat Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala memberi minuman yang luar biasa pada hari kiamat. Karena di eh, apa surah ini adalah salah satu salah satu minuman yang diberi orang-orang surga ayat ayatnya terletak di surat Al-Mutaffifin itu. Kita akan membaca insyaAllah eh, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu mes berbau harum itu itulah ayat 25 dan 26 surat Al-Mutaffifin itu dan seorang yang membaca dan yakin tentang manfaatnya surat Al-Mutaffifin memperhatikan apa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya di surat ini Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara hartanya memelihara barang-barangnya dan itulah juga ada di riwayat itu itulah manfaatnya surat Al-Mutaffifin Saya uh, uh, menerjemahkan ayat-ayat surat Al-Mutaffifin enam ayat dulu, kemudian insya Allah kita akan membahas. Waktu kita juga sempit dan selesai, hampir selesai. Surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين كتب بسم الله الرحمن الرحيم juga baik kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Walaupun ada kekurangan di kata-kata tersebut karena itulah bahasa Arab. Dan kalau kita mau menerjemahkan dengan uh, apa bahasa lain menurut semua mufassir bahasa kita tidak bisa memenuhi apa semua fakta yang ada di kata tersebut. Misalnya Rahman, Rahim. Rahim itu artinya apa? Kita di, di sini menyebabkan eh, dengan penyayang atau pengasih. Eh, dan Rahman itu diterjemahkan oleh kita dengan kata pemurah atau pengasih. Tapi artinya apa? Semuanya sama di, di bahasa kita. Tetapi di bahasa Arab itu, Rahman itu berbeda dengan Rahim. Rahman itu dilarang untuk kita yang dijadikan sebagai kata, sebagai nama. Kita memanggil satu orang dengan kata Rahman. Boleh atau tidak boleh, tidak boleh. Karena Rahman itu sifat khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus memanggil apa Rahman itu khusus zat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Rahim itu. Rahim itu sifat umum untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada ya ada beberapa perbedaan di antara Rahman dan Rahim. Tapi se sebagai ringkasnya, sebagai apa uh, biasa kita menerjemahkan dengan terjemahan biasa dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wailul lil mutaffifin. Kata wail itu maksudnya kecelakaan. Bagi orang-orang apa mutaffifin itu yang menipu. Apa di terjemahan itu eh, sebagian Quran dengan terjemahan sudah diterjemahkan orang-orang yang apa curang atau menipu kata mutafifin itu. Hmm, tapi di bahasa lain, misalnya di bahasa Persia kita menerjemahkannya seorang yang menjual dengan kekurangan kata mutafifin itu. Di bahasa Arab juga begitulah. Insya Allah kita Eh, akan membahas tentang akarnya eh, kata tersebut. Mutaffifin itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala menerjemahkan, menafsirkan kata mutaffifin itu di dua ayat selanjutnya. Kata alladzina itu, alladzina senantiasa menjelaskan kata sebelumnya. Misalnya, di surat Al-Baqarah. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi. Terus hudan lil muttaqin. Siapa yang orang yang bertakwa? Siapa yang muttaqin itu? Di ayat kedua. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Sifat-sifat mereka. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'tuna terus tiga ayat selanjutnya Allah menjelaskan kata muttaqin tersebut. Di sini juga begitu. Mutaffifin itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan untuk kita. siapa punya yang talu ala nasi yastawfun. Pada waktu yang mereka apa menerima takaran. Untuk siapa? Untuk dirinya. Dari orang lain. Mereka minta dipenuhi. Mereka apa? Memenuhi barang tersebut. Hal tersebut. Sesuatu tersebut. Misalnya mau membeli gandum sangat penting untuk dirinya walaupun satu gram. Tidak dikurangi satu gram. Oh, ini kurang. Bagaimana itu? Satu gram sudah kurang. Oh, harus dipenuhi. Harus tambah satu gram. Berarti orang itu memeriksa timbangan itu harus apa e, sempurna. Tapi pada waktu yang mau menjual memberi kepada orang-orang lain. Bagaimana itu? Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang-orang lain pada waktu yang mau menjual kepada orang-orang lain. Bagaimana itu? Mereka mengurangi. Itulah masalah kita. Mengurangi itulah. Itulah masalah perkhianatan yang sangat disayangkan ada di antara kita. Mengurangi itu. Terus Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat keempat mau apa membangunkan mereka. Mereka sudah tertidur di kerja dirinya, di perbuatan dirinya. Harus bangun. Bagaimana bangun? Allah subhanahu wa ta'ala mau mengingatkan apa hari kiamat itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mabufun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Dengan satu pertanyaan saja. Mungkin pertanyaan itu tentang satu masalah. Satu masalah itu apa? Hari kiamat. Karena kita lalai di dunia. Kita harus apa? Kita harus bangun. Kita harus berpikir tentang akibat perbuatan kita di dunia. Dan masalah hari kiamat, masalah kematian, masalah azab Allah subhanahu wa ta'ala yang menyiksa, menyiksakan orang-orang bodoh, orang-orang jahat, orang-orang durhaka, orang-orang zalim. Itulah masalah penting yang mungkin selanjutnya kita bangun, kita berpikir. Mab'uthun pada hari apa? Dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala pada liyawmin azim. Pada hari yang agung, hari yang besar. Hari itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hari itu. Yawma yakumun nas. Hari akhirat itu adalah hari yang semua manusia akan berdiri. Yakumun nas. Untuk siapa? Untuk ya Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Kenapa kita harus berdiri untuk Isa? Untuk menjawab. Berarti di ayat-ayat keempat, kelima, dan keenam. Allah subhanahu wa ta'ala mau memberitahu kepada hambanya, wahai hambaku, engkau akan berdiri di hadapan aku pada hari kiamat. Dan engkau harus menjawab kepada aku. Tentang perbuatan-perbuatan engkau itu Itulah ayat-ayat pertama, ayat keenam ayat terakhir dan banyak uh, apa masalah tapi masalah penting waktu kita selesai masalah penting di surat Al-Mutaffifin adalah salah satu dosa salah satu maksiat yang kabirah itu bukan sahirah karena sebagian kita pada waktu yang kita mau berbicara tentang sebagian maksiat. Oh itulah maksiat yang sedikit. Dosa sedikit, maksiatnya sedikit. Tidak penting. Maksiat itu tentang ekonomi saja. Tapi ekonomi itu kita harus berpikir masalah itu hak nas itu bukan hak Allah. Hak Allah mungkin diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hak nas sama sekali tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Kita harus diridhoi orang tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa tersebut. Berarti rida itu disebabkan rida orang-orang lain disebabkan apa? disebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya hakun nas itu. Dan masalah itu ada sebahagian perbedaan di antara apa e, maksiat kabira dan maksiat sagira dan sudah jelaskan untuk kita bahwa maksiat sagirah itu adalah maksiat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan apa eh, pembalasan yang jelas untuk kita. Ayat jelas untuk kita. Hadis jelas untuk kita. Hadis nyata. Tidak. Tetapi maksiat kabirah seperti apa? Seperti mutafifin itu. Seperti riba. Seperti bohong. Seperti apa? Banyak. Tajassus itu. Wala tajassus. Banyak ayat yang di Al-Quranil Karim. Dan riwayat-riwayat kita uh, menjelaskan untuk kita tentang satu maksiat. Itulah namanya maksiat kabirah. Karena Allah dan Ahlul Bait itu sudah berbicara tentang ayat tersebut. Tentang afan, tentang maksiat tersebut. Itulah namanya maksiat kabirah. Dan masalah penting di antara kita di surat Al-Mutaffifin, karena banyak masalah, insya Allah nanti kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Tapi masalah penting dan terpenting di surat Al-Mutaffifin adalah apakah mutaffifin itu, maksiat itu, maksiat yang seorang yang menjual dan membeli dan mengurangi dari penjualannya, dari barang-barangnya, mengurangi Ah, tentang apa timbangan, tentang ah, barang-barang uh, yang memberi kepada orang-orang lain. Apakah masalah itu khusus ekonomi? Atau mungkin di masalah-masalah kehidupan kita ada. Itulah masalah penting. Karena itu, kalau kita melihat sebagian tafsir, semua mufasir membahas tentang masalah itu bahwa mutaffifin itu asalnya dan akarnya tentang masalah ekonomi. Tetapi di kehidupan kita semua ada. Misalnya, saya seorang pekerja, saya seorang cigu. Kalau sekarang saya masuk di kelas, untuk mengajar murid-muridku. Apakah boleh saya mengurangi dari apa uh, kegiatan aku di dalam kelas atau tidak boleh tidak boleh itulah salah satu apa eh, mistak dan salah satu eh, contoh untuk mutafifin itu yang ada di ayat pertama surat Al-Baqarah Orang itu yang mengurangi dari pengajarannya. Orang itu mutafif itu. Seorang yang <clears throat> dokter. Seorang yang misalnya dokter itu. Kalau dokter mau menobati orang-orang lain tentang penyakit mereka. Kalau mengurangi, kalau tidak memperhatikan, kalau orang itu berpikir tentang banyak masalah kecuali apa kedokteran dirinya pada waktu itu. Orang itu juga mengorangi. Orang itu juga mutafif itu. Kalau seorang, satu misal terakhir. Kalau seorang hakim. Hakim. Hakim maksudnya apa? Maksudnya seorang yang memberi hukum. Keadilan. Bagaimana harus memberi hukum? Orang itu harus tenang. Orang, orang itu harus mengontrol dirinya. Orang itu harus uh, mempunyai beberapa syarat. Syarat untuk apa? Memberi hukum yang benar. Sah. Untuk orang-orang lain. Kalau salah, bagaimana itu? Orang itu juga mutafif. itu. Karena itu, hasilnya apa? hasilnya mutafifin itu lahirnya di masalah ekonomi. Tapi batinnya di semua perbuatan kita di antara kita di dunia dan di semua kerja kita ada. Semoga insya Allah kita jauh dari penyakit apa kekurangan ini dan maksiat ini dan maksiat ini insya Allah uh, akan terhapus insya Allah itulah harapan kita dari negara-negara Islam, dari masyarakat Islam. Insya Allah banyak masalah. Insya Allah, insya Allah nanti kita akan membahas tentang surat Al Mutaffifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Hujatul Islam Syed Ali Rabbani Al-Qumi Jadi Alhamdulillah sedikit sebanyak kita telah dapat um, mengkonsumsi pelajaran kita pada malam ini. InsyaAllah sama-sama uh, apa yang kita dengar tadi kita dapat amal dan dapat kongsikan kepada yang lain. Jadi uh, pada kesempatan ini saya buka uh, ruang untuk bertanya jika ada uh, soalan. Hmm, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, akhir tadi Ustaz ada sebut tentang uh, permasalahan negara Islam itu, semua kan. Saya ingat pada ayat di surah Al-A'raf ayat 96 tu. Itu tentang yang ayat Nabi Syuruh. Ayat berapa? 96. Ayat? 96. 96. Uh, kan? Uh, dalam ayat tu kan sebut uh, sekiranya penduduk negeri itu maknanya uh, yang kita Nabi Shu'ib kan dia kata kalau mereka beriman beriman serta bertakwa uh, nanti Allah akan akan Allah akan buka pintu uh, pintu rezeki itu dengan melimpah ruah uh, berkatnya dari langit dan bumi kan jadi dekat situ ayat tu maksudnya itu untuk orang Islam dan bukan Islam juga kan Betul. Okey, tapi sekarang kan Ustaz, kenapa um, kita tengok negara barat yang kebanyakan majoritinya yang bukan Islam, mereka maju ke depan daripada banding dengan negara yang ramai, yang majoriti orang Islam. Tapi inilah yang selalunya ketinggalan dalam berbagai aspek kemajuan semua. Ekonomi semua macam tu. Uh, jadi macam mana kita nak terangkan tentang tu ya Ustaz kenapa yang negara uh, apa yang orang yang bukan Islam tu lebih maju uh, banding dengan yang orang Islam uh, itu Ustaz soalan saya Iya terima kasih terima kasih banyak tentang masalah uh, Nabi Shu'aib karena uh, di kalau kita mencari ayat-ayat Al-Quran uh, pengikutnya dan kaumnya Nabi Shu'aib itu Eh, masalah mereka adalah masalah ekonomi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi tausiah kepada kaum mereka. Dan kaum Nabi Su'aib. Nabi Su'aib sudah menasihati kaum dunia untuk masalah ekonomi. Dengan perkataan tersebut, Auful kail, wala takunu minal muhsinin. atau di ayat ini ayat 60 uh, apa uh, 85 Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman fa'awful kail wal mizan itu katanya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Shu'aib mereka uh, maksiat tersebut mutaffifin itu, kata tasfif itu ada di antara mereka. Maksiat tasfif itu. Mereka mengurangi di harta mereka, di antara mereka. Itulah uh, tausiah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada satu masalah. Apakah masalah itu dan maksiat itu kepada orang muslim saja atau kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Kalau kita memperhatikan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah bagaimana? Jangan minum khamar. Itulah larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minum khamar. Jangan riba. Jangan bohong. Apakah masalah itu khusus orang muslim? Walaupun orang itu bukan muslim. Masalah-masalah itu masalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Bukan masalah islami. Bukan masalah Qur'ani saja. Bukan. Masalah itu masalah yang sesuai kemanusiaan. Sesuai akhlak semua manusia. Karena itu seorang Yahudi pada waktu yang orang itu menasihati nasihati orang lain dengan hama, dengan bohong, dengan riba, dan sebahagian sifat-sifat buruk. Orang itu juga sudah menerima masalah itu. Karena semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemanusiaan, akhlak kemanusiaan. Salah satunya masalah ekonomi. Allah subhanahu wa ta'ala mau menasihati kita. Tausiah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang masalah ekonomi. Wahai hambaku, pada waktu yang mau menjual, jangan mengurangi dari menjual. Dari barang-barang. Tentang barang-barang. Itulah tausiah. Tausiah itu secara akan manusia. Tidak berbeza eh, apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah orang itu muslim atau selain muslim. Tidak berbeza. Karena itu di ayat-ayat pertama surat Al-Mutaffifin kita membaca apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas. Kata nas itu bukan orang muslim. Pada waktu yang kita mau menjual kepada orang-orang muslim bukan. Kepada semua manusia, walaupun orang itu Yahudi, walaupun orang itu Kristen. Kalau kita mau membeli atau menjual. Kita harus mengontrol masalah itu. Tidak maksiat di penjualan pembelian kita. Masalah itu sesuai akal semua manusia. Itulah masalah kedua. Masalah ketiga. Ada di sebagian riwayat. Ada di sebagian riwayat. Kalau seorang. Insya Allah kita nanti akan membahas tentang masalah itu. Dengan apa waktu yang lebih panjang. Tapi secara sedikit, beberapa menit. Saya mau membahas, kalau seorang memasukkan maksiat itu di kehidupan dirinya, hasilnya apa? Alhasilnya begini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi dalam kehidupan orang tersebut dan masyarakat tersebut. Berarti berkah Allah subhanahu wa ta'ala akan hilang di antara masyarakat yang ada maksiat tersebut. Akan hilang. Itulah riwayat. Itulah masalah ketiga. Dan kita insya Allah nanti kita akan membahas tentang akarnya maksiat tersebut. Bagaimana, kenapa seorang mengurangi? Kenapa? Akarnya apa? Di masalah apa? Dan kita insya Allah akan membahas tentang masalah itu. Masalah terakhir yang antum sudah apa berbicara tentang masalah itu dan pertanyaan asli itu kenapa orang-orang bukan Islam mereka lebih maju dibandingkan dengan orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Kenapa? Kalau kita sekarang memperhatikan di Barat, di negara-negara Barat, mereka walaupun ke, eh, mungkin tanpa agama <laughs> mereka lebih maju dibandingkan dengan kita. Jawabannya di mana? Jawabannya di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apa salah satu kebiasaan Allah itulah adat itulah kebiasaan Allah itulah namanya sunnatullah sunnatullah tentang apa tentang semua masalah yang biasa di alam nyata di dunia Salah satu sunat Allah subhanahu wa ta'ala masalah rizki. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada semua manusia. Walaupun orang itu orang kafir. Walaupun orang itu orang apa melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu orang musuh Allah. Yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi rizki kepada semua manusia. Seperti matahari. Yang memberi cahaya kepada semua apa-apa yang di sekitar matahari. Oh, orang itu melawan matahari. Karena itu tidak menyinari, tidak memberi cahaya. Tidak memberi nur kepada orang itu. Tidak, sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala salah satu sunnatnya, salah satu kebiasaannya di alam nyata, di dunia adalah memberi rezeki kepada semua hambanya semua makhluk. Tetapi masalah yang berbeza di antara orang muslim sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah has, apa akibat mereka. Akibat mereka di mana? Setelahnya wafat, setelahnya kematian. Kalau mereka, kalau mereka seorang muslim. memberi sedekah memberi sedekah memberi apa uh, berbuat baik di dunia kita memperhatikan di mungkin di kehidupan orang yang bukan Islam juga orang itu berbuat baik orang itu juga memberi sedekah kepada misalnya tetangganya yang apa yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima amal siapa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir atau orang muslim, orang muslim saja. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan keyakinan mereka sebelumnya perbuatan mereka. Niat mereka, iman mereka. Itulah masalah penting. Karena itu di sebahagian ayat, misalnya di surat al Imran, di surat apa Al-Anfal, orang-orang kafir juga memberi sedekah. Orang-orang kafir juga apa berinfak. Tapi infak mereka tanpa iman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari mereka sama sekali. Itulah masalah penting. Apakah boleh seorang bukan Islam seorang yang melawan Islam lebih maju boleh. Itulah kebiasaan dunia. Kebiasaan dunia seorang yang berusaha lebih walaupun orang itu tanpa agama. Orang itu lebih maju dibandingkan dengan orang-orang lain. Itulah masalah kebiasaan dunia. Dan kalau kita mau berbicara tentang kebiasaan dunia, mungkin kita melihat seorang maju lebih maju dari orang-orang Muslim yang mereka apa eh, tanpa agama, tanpa mazhab, tanpa keyakinan khusus. Ada dua masalah ya, tentang pertanyaan itu. Salah satunya adalah riwayat dari Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau apa bersabda. Karena masalah itu sangat-sangat penting. Tolong perhatikan. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi bersabda, Allah, Allah fil Quran. Allah, Allah fil Quran. Allah, Allah maksudnya mungkin tekanan, mungkin. Mungkin maksudnya kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin. Ada beberapa terjemahan tafsir untuk riwayat ini. Allah, Allah dalam Quran. Terus, لا يسبقكم بالعمل amal غيره Kita harus memperhatikan. لا يسبقكم Kita harus memperhatikan tentang apa? Kita harus mengontrol perbuatan-perbuatan kita. Yang orang-orang bukan Islam tidak maju, tidak pintar, tidak apa uh, cepat dibandingkan dengan kita tentang akhlak-akhlak seperti itu kemanusiaan kemanusiaan itu akhlak kemanusiaan seperti itu la yasbirukum بالعمل به غيركم saya vill ta upp misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari minum khamar. Tapi sebagian orang muslim sangat disayangkan minum khamar. Tapi orang-orang bukan muslim. Mereka mengontrol diri. Mereka tidak minum khamar Sebagian Allah Subhanahu wa taala memberi tausiah kepada kita, jangan bohong. Memberi tausiah kepada kita tentang sedekah. Tapi orang-orang bukan muslim memberi sedekah, tapi kita lalai. Berat Amir al-Mu'min menasihati kita. Kalau ada tausiah yang banyak di antara kita. Dari Allah dan Ahlul Bayt di antara kita. Kalau kita mau jadi Islam baik, sejati, harus kita memasukkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita. Dan kita lebih maju, lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang bukan muslim. Tidak terbaca. Itulah apa salah satu sifat salah satu riwayat dari Amirul Mu'minin tentang masalah itu, tentang masalah akhlak itu akhlak kemanusiaan. Eh, Insya Allah eh, bermanfaat. Ya, afan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan merujuk kepada surah An'am ayat 116. 100 An-16. Apa? 16. Sebentar. Ya, betul. Silakan. Wa in tuti angsar angsar man fi sabi eh, wa in tuti man fil ardi yudillu ka angsar sabilillah. Kalau kita ah. mengikut penjelasan penterjemahan, ayat ini memberi implikasi bahawa sistem demokrasi itu ditolak oleh Islam. Saya pohon Ustaz mem, eh, saya pohon Ustaz memberi penjelasan apakah skop penafsiran ayat tersebut? Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Rasul mengikuti eh, orang-orang uh, lain aksara man fil ard kebanyakan mereka يضلوك عن سبيل الله من يesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itulah terjemahan itu itulah adalah tafsir lain untuk ayat-ayat yang berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat itu أكثرهم لا يعقلون قليل من عبادي الشكور sangat kurang orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak apa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasilnya ini. Kalau engkau mau mengikuti mereka, wahai Rasul, kebanyakan mereka menyesatkan engkau, menjauhkan engkau dari jalan Tuhan. dan mungkin itu ayat itu mempunyai asbabun nuzul, asbabun nuzul khusus. Dan mungkin masalah itu tentang apa hidayah petunjuk Rasulullah kepada orang-orang musyrik. Karena di Mekah banyak orang yang apa menolak Rasulullah, menolak apa eh, perbuatan-perbuatan dan perjalanan-perjalanan Rasulullah. Kenapa? karena mereka melihat Rasulullah pelan-pelan apa lebih maju dibandingkan dengan kerja mereka dan kegiatan mereka lebih maju karena itu mereka apa mau menyiasatkan Rasulullah dengan sebahagian hal misalnya ada di riwayat eh, ketika eh, Rasulullah yang sudah menjelaskan apa keagamannya, agama Islam, pandangannya kepada umum, orang-orang musyrik berkumpul untuk melawan Rasulullah. Dengan apa? Awalnya. Yang pertama, mereka dengan sebahagian hal mau apa menyesatkan Rasulullah. Misalnya, kalau engkau mem, eh, membutuhkan harta, kita akan memberi kepadamu harta dunia. Kalau engkau mau menikah, kita uh, akan eh, memberi satu wanita, satu perempuan cantik kepadamu. Berarti dengan hal-hal tersebut, mereka mau menusulkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah berbeda dengan orang biasa. Walaupun lahirnya manusia, tapi batinnya dan hatinya penuh cahaya, penuh keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah, wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan pandangan-pandangan mereka, kebanyakan itu menyesatkan manusia dari jalan lurus. Itulah hasil dan maknanya tentang dan masalah sistem yang antum juga eh, sudah berbicara tentang sistem. Sistem maksudnya apa? Maksudnya sistem itu yang antum sudah berbicara tentang sistem. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ia memberi implikasi bahwa demokrasi itu ditolak oleh Islam. Iya. Betul. Demokrasi itu maksudnya demokrasi yang sekarang ada Ya, kalau di Malaysia, di mana-mana sekalipun, ia bertentangan dengan ayat ini. Hatta di, hatta di Iran sekalipun, kecuali kalau diwito oleh Robert. Oh, maksudnya jelas. Kenapa? Eh, <laughs> maksudnya jelas. Kenapa? Itu persoalan ini begini kalau kita mau mengikuti demokrasi itu, demokrasi itu tidak ada tafsir ayat ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala beri. begini ya, persoalan ini begini. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mereka, kebanyakan mereka mau menyesatkan engkau. Kalau begitu, kenapa kita mengikuti demokrasi di misalnya satu negara seperti Iran. Kalau kebanyakan pandangan mereka salah, kenapa kita mengikuti pandangan mereka? Begini ya, persoalannya begini. Saya sudah paham begini maksudnya. Saya jawab, ayat ini mau menjelaskan hawa nafsu kebanyakan manusia. Wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kata tuti itu maksudnya itaat, taat itu. Wahai Rasul, kalau engkau taat, kalau engkau taat kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang yang pandangan mereka. Pandangan mereka apa? Pandangan. Kebanyakan manusia pandangan mereka melawan Islam, melawan agama Islam, melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau mengikuti pandangan mereka, pandangan mereka apa? Menyesatkan engkau dari jalan lurus. Yudhilluka Kenapa? dalilnya ada selanjutnya tabi'una illa dhan karena mereka apa pandangan mereka tidak ada melainkan dhan itu Gila, mengira bukan yakin tidak ada yakin di antara mereka mereka mengira wa inhum illa yakhutub masalah itu menurut saya masalah itu tidak apa berkaitan dengan masalah demokrasi, tidak masalah sistem demokrasi Karena sistem demokrasi itu salah satu apa musyawarah itu. Kita bermusyawarah. Misalnya di satu kumpulan ada 10 orang berkumpul, misalnya rakyatnya, keluarga, satu keluarga termasuk apa 10 anggota. Ayah, ibu dan 8 anak-anak misalnya berada di satu keluarga. Mereka mau menjadikan satu wakil. Wakil itu bagaimana harus terpilih mereka? Bagaimana? Salah satu cara ya secara akal manusia. Secara akal manusia adalah pilihan. Adalah pemilu. Adalah pandangan mereka. Satu kan satu. Itulah pandangan itu orang tersebut pandangan kedua orang tersebut, pandangan ketiga. Itulah satu masalah tentang akal manusia. Bukan masalah itu keyakinan itu. Bukan masalah keyakinan. Keyakinan masalah itu masalah penting. Berbeda dengan masalah demokrasi dan sistem demokrasi itu. Masalah demokrasi dan sistem demokrasi itu adalah masalah yang secara sesuai akal manusia. Masalah itu masalah apa eh, masalah musyawarah itu seperti musyawarah itu yang ada eh, terjadi di antar kita. Tapi masalah keyakinan itu apakah boleh saya mengikuti keyakinan seorang yang melawan Islam? Tidak boleh. Masalah itu masalah keyakinan. Apakah boleh Rasulullah mengikuti taat? Mentaati siapa? Menaati seorang yang apa Eh, melawan Islam. Pandangannya melawan, menolak Islam. Tidak boleh. Tapi masalah demokrasi itu, sistem demokrasi itu sudah terjadi di eh, apa perang eh, handak itu, perang Ahzab itu. Pada waktu yang Rasulullah sudah mengumpulkan orang-orang pintar dan bertanya eh, beliau bertanya kepada mereka bagaimana kita apa eh, melawan orang-orang musuh. Semua mereka punya pandangan khusus. Tapi Salman itu mengusulkan satu pandangan yang maju, lebih maju dibandingkan dengan pandangan-pandangan orang lain. Dan Rasulullah memilih pandangan orang tersebut. Masalah itu tidak apa eh, berkaitan dengan masalah eh, agama, keyakinan. Masalah itu pandangan umum. Kita memperhatikan pandangan umum di satu sistem. Mungkin sistem itu di Iran begini, berarti kita menghormati di suatu negara, menghormati pandangan umum untuk musyawarah. Mereka juga, mereka juga pandangan mereka penting untuk sistem sistem pemerintahan Islam, pemerintahan Iran, pemerintahan satu negara. Kita menghormat pada mereka. Tetapi masalah keyakinan itu apakah boleh satu muslim menaati pandangan orang yang melawan Islam? Tidak boleh. Karena pandangan itu masalah keyakinan. Pandangan itu pandangan apa Eh, mazhab dan agama berbeda dengan masalah politik, masalah musyawarah umum. Apa? Insya <laughs> apa sudah jelas insya Allah. Ada satu uh, persoalan uh, dari Ikhwan Zain Ali. Beliau sudah apa menulis salam Ustaz adalah surah ini khusus bab timbangan jual beli. Sahadakah? Saya sudah menjelaskan aslinya betul. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala lahirnya sudah menurunkan surah ini tentang masalah timbangan, tentang masalah ekonomi di antara kita. Tetapi batinnya masalah umum. Berarti kalau kita mau memperluaskan uh, eh, faktanya yang terletak di ayat-ayat itu surat Al-Mutaffifin itu senantiasa berjalan di semua kerja kita. Dan saya sudah memberi contoh seperti seorang cikgu, seorang yang apa dokter dan lain-lainnya. Saya sudah menjelaskan persoalan ini dan terus soalan pertama berarti itulah bukan soalan soalan, soalan eh, sebelumnya persoalan asli. Soalan pertama, bagaimana bab apa pembahagian uh, pusaka yang tidak betul dan lain-lain. Pembahagian atakah termasuk ayat ini? Eh, dan uh, sangat disayangkan itu persoalannya belum jelas untuk saya. Dan kalau ada jelaskan untuk ikhwan, saya insya Allah nanti kita akan membahas seterusnya ayat-ayat selanjutnya. Soalan kedua, karena soalan pertama belum jelas untuk saya. Soalan kedua, semua barang ada takar. Dan sukatan, kecuali air mata. Betul ke? Maksudnya apa? Semua barang apa ada takar sukatan kecuali air mata. Dan eh, seterusnya sudah jelaskan air mata taubat dan air mata musibah ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sukatan benar. Uh, eh, tentunya air mata saya eh, mak maksudnya mungkin begini. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan air mata manusia. Air mata maksudnya apa? Air mata seorang yang menangis, seorang yang uh, uh, hati, seorang yang dengan hatinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Air itu Air, air mata itu pada waktu itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa eh, ada di riwayat seorang yang walaupun satu setetes air air mata sudah sudah keluar dari mata manusia untuk musibah Abu Abdullah Al Hussein alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala dengan setetes air tersebut mengampuni semua dosa hambanya, semua dosa pengikutnya Abu Abdullah Hussein. Itulah ada riwayat. Atau taubat seorang yang menyesal tentang semua maksiat dirinya. Orang itu bertaubat. Taubat hakiki, bukan taubat palsu itu. Taubat hakiki. Allah Subhanahu wa taala menghargai taubat orang tersebut, menghargai air mata orang tersebut. Seorang yang apa dengan ikhlas menangis untuk Allah Subhanahu wa taala khususnya di salat malam salatul lail itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang tersebut menerima. Karena keikhlasan yang ada di perbuatan orang tersebut. Itulah masalah air mata. Tapi eh, kedua-dua kedua persoalan itu eh, aslinya belum jelas untuk saya. Kalau ada beliau sekarang di apa eh, antara kita, kalau mungkin beliau menjelaskan persoalan pertama dan kedua bagaimana itu. Terima kasih. Uh, Ustaz, uh, Ustaz nak Ana cuba terangkan ke? Betul. Terus, terus. Uh, soalan mana eh? Sedikit mengelirukan soalan pertama ke soalan kedua? Soalan pertama apa? Bagaimana bab pembahagian pusaka? Uh, Ustaz faham maksud pusaka itu apa? Sebentar. sebentar. Eh, pusaka itu sudah terjemahkan dengan warisan itu. Ah, iya benar. Betul? Betul, betul. Harta warisan. Betul. Warga. Bagaimana? Ya, terus? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, uh, jika tidak benar pembahagian harta warisan itu bagaimana dan uh, adakah ayat uh, infitor ini tadi termasuk juga dalam pembahagian warisan? Hmm. Itulah uh, apa eh, tentang surat Al-Mutafimi atau surat Al-Infitar? Al-Infitar. Al-Infitar itu tentang ayat apa? Tentang ayat terakhir. wal amru yauma idzin lillah. Ini tentang ayat ini tentang satu masalah. Itulah saya menjelaskan masalah ini. Mungkin saya eh, karena persoalan itu belum jelas untuk saya. Tapi saya uh, memahami maksudnya begini bahwa eh, harta warisan di antara kita. Misalnya seorang wafat di dunia. Seorang wafat. Umurnya selesai. Wafat ada harta, misalnya satu rumah, itulah kewarisan yang disampaikan kepada anak-anaknya. Betul. Bagaimana itu hukumnya? Apakah itulah milik siapa? Itulah juga milik apa secara kredit. Bukan milik hakiki itu. Berarti karena itu kita mempunyai salah satu kata bernama wakaf. Kita eh, maksudnya wakaf itu. Kita misalnya mewakafkan satu tanah untuk masjid, untuk misalnya sekolah, untuk misalnya Husainiyah itu. Itu wakaf itu. Atau saya mewakafkan uh, satu harta untuk Islam. Perkembangan Islam. Wakaf itu begini. Kenapa namanya wakaf itu? Wakaf itu ber, berarti berhenti. Atau mencegah. Mencegah apa? Mencegah perjalanannya harta tersebut. Karena harta kita di dunia bukan milik hakiki kita. Senantiasa berjalan. Dari ayah disampaikan kepada anaknya, kepada keturunannya. Senantiasa berjalan itu harta kita di dunia. Karena eh, apa harta kita di dunia bukan milik hakiki kita. Tetapi wakaf itu kita mengontrol dan mencegah dari perjalanan itu. Kita eh, menjadikan harta itu untuk masjid saja. Karena itu tidak setelah wafatku tidak disampaikan kepada anak-anakku atau kepada keturunan kita kepada kerabat-kerabatku. Kenapa? Karena sudah diwakafkan di waktu yang saya masih hidup. Itulah katanya wakaf. Tetapi masalah yang kewarisan, masalah harta kewarisan dan apa? Masalah itu, masalah itu menjelaskan masalah kepemilikan apa kredit saja. Karena senantiasa sam, apa e, berjalan seterus kita akan disampaikan anak-anak kita. Seterus mereka akan disampaikan kepada keturunan-keturunan kita. Anak-anak mereka. Begitulah. Kenapa? Karena bukan harta hakiki kita harta hakiki kita. Kalau harta milik kita harus dikuburkan sama kita. Kalau mereka menjadikan jenazah kita dalam kuburan, dalam tanah. Harus menjadikan harta kita dalam tanah kita. Kenapa? Karena itu milik mereka. Tetapi di fikir kita ada. Kalau seorang wafat, walaupun orang itu orang kaya, seorang kaya, seorang milioner Seorang yang banyak hartanya. Kalau seorang wafat, orang muslim itu. Harus kafannya saja Kafan. Salah Satu kafan. Kain kafan itu harus diberi izin dari keturunan-keturunan yang masih hidup. Berarti kerabat-kerabat mereka harus memberi izin kepada mereka, kepada kita. Apakah boleh kita mengeluarkan satu kafan dari hartanya atau, atau tidak boleh? Kalau mereka tidak memberi izin kepada kita. Kafan itu, walaupun satu kafan. Itulah tugas pemerintahan. Pemerintahan harus mempersediakan satu kafan untuk seorang muslim. Dan mengumpulkan orang itu dalam tanah. Dengan kafan itu. Itulah misal, itulah contoh baik untuk dunia. Dunia itu senantiasa begini. Semua harta kita itu dunia secara kredit. kredit. Tidak hakiki. Kalau seorang mencintai dunia, mencintai dunia akan selesai. Kalau kita mencintai anak-anak, mencintai keluarga, walaupun kecintaan itu harus berada di hati kita. Tapi Apakah hasilnya apa? Kita harus memperhatikan. Suatu waktu akan terpisah. Akan terpisah. Harta itu anak-anak kita, keluarga kita, istri, suami kita dari kita. Akan terpisah. Dan kita harus apa siap untuk waktu tersebut. Itulah persoalan eh, pertama. Semoga insya Allah selesai. Dan Insyaallah itu, itulah insyaallah kalau ada persoalan lain, insyaallah kita nanti akan uh, apa menjawab di grup WhatsApp insyaallah insyaallah nanti uh, uh, dengan syarat umur kita kalau kita masih umur. Jadi uh, mungkin cukup sekadar sampai di sini saja dan Hana terima kasih kepada uh, uh, Ustaz kita, Hujatul Islam wal Muslimin. Uh, terima kasih banyak Ustaz. Syukran fikiran. Sama-sama. Uh, kepada para ya. pendengar juga, terima kasih kerana uh, sudi mengikut kelas uh, pada malam ini dan insyaAllah kepada yang ingin bertanya insyaallah uh, akan datang uh, mungkin uh, soalan itu dapat di dapat dikhulosahkan dapat diringkaskan supaya lebih mudah untuk Uh, uh, Ustaz fahami dan lebih mudah untuk dijawab insyaAllah uh, pada uh, akan datangnya. Jadi sebagai penutup pada acara ini, uh, Ustaz boleh baca doa? Sadaqallahul aliyyul azim. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا وشهداءنا وعلماءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين صلوا على النبي وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه